Di sini ada satu pertanyaan. Apakah pengucapan huruf ra yang benar ketika dia tebal tanpa adanya getaran lidah yang sangat atau hanya sedikit saja? Nah, e, getar yang ada pada huruf ra akan sangat terasa bila dia berwarna sukun. Dia dibaca mufakhamah dan berharap sukun. Allah. Ya. Dan sifat ini pun ada sebenarnya pada huruf ra yang berharokat. Namun istihzaz ketak tersebut sangatlah boil sangatlah tipis, lemah. Nah, tidak seperti ketika dia berharokat syukur. Nah, dan getar ini sebenarnya tidak terlalu seperti yang disifatkan di sini sangat kuat dan Allah Allah. Nah, ya. Tidak terlalu kuat Abbas. Kemudian Allah. Nah, ada orang baca di situ. Nah, ya Allah. Dia bergetar ya, sebabkan karena sempitnya makhraj. sempitnya jalan keluar suara ini menyebabkan roh tersebut bergetar ya, bergetar yang sedikit tidak terlalu kuat Allah alam Bagaimana cara agar kita fasih ketika melafazkan huruf-huruf lisan? Di ya Allah. Ya, pertama, mengambil huruf tersebut dari seorang guru ya, yang mendapatkan tazkiyah yang muzakka Nah, yang ketahui pernah belajar di sisi seorang syekh. Yang pertama. Yang kedua dengan riyadhah. Riyadhahul lisan. Melatih lisan, terus melatihnya. Karena seorang yang tidak terbiasa melatih lisannya, maka kita akan dapati kekakuan pada pengucapan huruf-huruf Arabiah yang diucapkannya. Sangatlah jelas ketakuan tersebut sebagai orang-orang yang telah belajar dan melatih Misalnya terlebih dahulu dia akan bisa merasakan ini kaku. Nah, oh ini sudah lentur huruf-hurufnya. Nah, sehingga juga banyak mendengarkan bacaan-bacaan korek yang direkomendasi para ulama seperti Abdul Basit Syekh Mahmud Khalil Al-Husari Nah, ini diantara sederetan nama para masyayikh qurra yang direkomendasi para ulama dalam hal tajwid. Ya. Sering-sering mendengarkannya. Nah, jazakallahu khairan wa jazakum Baik. Selanjutnya kembali kepada fil rahimakumullah kepada makhraj ta dal ta. Qalat hafizhaha Allah al-makhraj salis. Makhraj yang ketiga. Ketiga dari apa ini? Dari para al-lisan. Al-makhraj salis. للطاء والدال والتاء مخرج yang ketiga هو huruf دال dal التاء atta adalah تخرج من طرف اللسان من جهة ظهره مع ما يحاذيه من أصول الثنيين الثنيتين العليين عليين Maka ketiga huruf ini keluar dari taraful lisan dari sisi zaharnya, punggungnya. Sudah kita jelaskan tadi ya, yang dimaksud dengan zahar ya. Menempel pada usul, perhatikan usul. Usul di sini maksudnya manabit. Ya, tempat tumbuhnya gigi depan di atas itu. Ya. Nah, disitulah ditempelkan ujung lisan kita. Lebih tepat lagi pada wahab taraf lisannya. Walaupun sebagian para ulama hanya mencukupkan dengan taraf lisan saja, tidak menyebutkan wahab taraf lisan. Difahami? Artinya sebenarnya sama saja itu. Ya. Yang yang menyebut dan makhrajnya dengan taraf lisan maksudnya adalah wahab taraf lisan. Ini suatu dua hal yang eh, ya taradu bainahuma. Nah, ya. Yang ditempelkan pada usul tanaya al-ulia. Nah, kembali kepada gambar di layar ya coba lihat huruf lihat ini torok tulisan. Ini usulnya. Usul sanaya al-ulia. Sanaya al-ulia dua gigi depan atas. Usulnya gusit empat tumbuhnya dia. Nah, di sini. Paham? Demikian pula tempat keluarnya dal pada tempat yang sama Demikian pula halnya dengan huruf ta. Ya. Ini ditempelkan pada apa? Usul sanaya al-ulya. Nah. Nah, di sini cuma disebutkan para tulisan ma'usuli tanaya sanaya al-ulya. Baik. Kembali ke kita, Jelas sudah ya? Usul ini ya. Nah. Tempelkan di mana? Di usul, uh, di toros, Tempelkan di u, usul. Gigi depan. Hmm. Ya. sama salah saja bil ahrufi an-nita'iyyah. Ketiga huruf ini diberi diberi julukan huruf nita'iyyah. Apa sebabnya? لخروجها من نطع غار الحلك الأعلى وهو السقف disebut dengan ahruf an-nitaiyah disebabkan karena keluarnya huruf ini keluarnya ketiga huruf ini dari nita' mana nita' saq atap dari langit-langit atas karena keluar dari atas. Enam, langit-langit dia disebut dengan apa? Nataiyah. Nah, adapun Ibnu Ibnu Allah sebelum kita lanjut. Dulu kan dulu kan para ulama terhadap huruf-huruf itu sungguhnya tidak ada kaitannya dengan pengucapan huruf. Ya, tidak ada alafahnya dengan pengucapan huruf. Sehingga dia sekedar penamaan saja. Ya, baik. Oleh karena itu bukan menjadi hal yang menjadi perhatian besar kita pada perkara julukan-julukan nama dari huruf-huruf tersebut. Ya. Wa yuwaddihu syaklan taliyan makhraj hadhihi al-ahruf Dan gambar berikut ini akan menjelaskan kepada kita, akan mendekatkan kepada kita makhraj dari ketiga huruf tersebut ويلاحظ أن منطقة قرع طرف اللسان لما يحاذيها من أصول الثانيتين لا تختلف في ثلاثة maka diperhatikan bahwa tempat qara tempat ditempelkannya taraf lisan pada usul sanil yang berada tepat di depannya itulah tastarif fi tidaklah berubah, tidaklah berbeda pada ketiga huruf tersebut. Nah, perhatikan di sini. Ya letak para tulisan yang ditempelkan pada usul ulia pada ketiga huruf ta, dal dan ta itu tidaklah berubah. Lihat dalayas. Ya. Ini dal dan ta tidak berubah. Tempatnya tempatnya sama. Ya. Namun wa inna ma yakhtalifu wad'u muakhiril lisan. Hanya saja yang berbeda adalah bentuk dari akhir lisan pada aksanya. huwa murtafi'un fi ta' karena musta'liyah mufakhramah. Nah, maka pada huruf ta muakhirul lisan yartafi terangkat pada ta karena huruf ta itu adalah huruf yang musta'liyah apa makna musta'liyah ini sifat huruf kita akan lalui nanti yaitu huruf yang suaranya itu ke atas oh coba hmm, antum coba baca ucapkan po itu mesti akan merasakan arah suara itu ke atas po po ya Nah, mufakhamah dan suara tebal. Oh. Wa munhadirun fid dali dan akhir dari lisan tersebut aqsa lisan munhadir turun pada huruf dal dan ta li'annahuma mustafilani muraqqaqani dikarenakan kedua huruf ini dal dan ta adalah huruf yang suaranya tidak naik ke atas langit-langit ketika pengucapannya dan suaranya tipis da ta tidak ada suara dagu do ta to tidak ada ya nah perhatikan gambar pada layar Adapun bagian muakhirul lisan pada to maka akan terangkat. Ketika terangkat akan membentuk ukuran seperti ini. Inilah yang membuat suara to itu menjadi tebal. To, hu, boi, aku, ya. Berbeda halnya dengan dal dan tak maka muakhir lisan pada asalnya dia turun, menghadir tidak terangkat. Da, di, du, ada, sampai lisan tarafnya tidak ber, berubah. Tempat menempelnya sama, hanya saja bagian belakang dari muakhir lisan yang ber, berbeda. Nah, ya. Sama-sama kita latihan pada huruf Ya. Po. Pertama, sentrasi meletakkan ujung lisan pada usulnya Hmm. Ya, pada usulnya. Baik. Kemudian muakhir lisan diangkat. Ya, tanpa sengaja diangkat, dia otomatis terangkat sendiri. Itu. Karena secara tabiat, kalau huruf mufakham itu dia akan naik belakang lisannya. Oh. Nah, baik. Ya, seperti diulang. Mo. طي أرض أرض Nah, di antara kesalahan huruf menggunakan memberikan aliran nafas sebagai mereka baca to tri tu nah, di sana tidak ada nafas pada to ya berikutnya dal juga dengan tempat yang sama namun belakang lisan turun. Semuanya konsentrasi, merasakan usulnya ditempelkan paruh lisannya tempelkan pada usul danaya al-ulya. Hmm. Ya. Da di du, ada ada ad da di du ada, ad beda suara dal apabila torof itu tidak diletakkan tepat di usul falail ulia beli tempelkan di belakangnya suaranya akan menjadi seperti ini da di du ada. Bisa merasa perbedaannya? Anda tirukan. Mana yang tempelkan pada usul tanah ya al mana yang tidak tempelkan pada usul tanah ya al Sekarang contoh dari yang dal yang tempelkan pada usul tanah al ulia. Da di du ada ada sekarang yang di belakangnya yang tidak pada usulnya da, di, du, ada, ada, ada, da, da, da, da, da, da. Bisa membedakan? Tipis sekali. Tapi bisa terbedakan ya. Yang da, da, da, da, ada, ada, ada, da, da, da, ada. Beda kan? Nah, ini harus perhatikan. Ya, karena keluar dari mana? Dari usulnya, dari mambat tempat tumbuhnya gigi uh, depan kita. Baik. Berikutnya ta Kaifiah cara mengucapkan tak sama dengan kaf. Pertama, para tulisan mengetuk usul sana Ketika diketuk maka suara mendapatkan jalan keluarnya telah terbendung, terkunci. Ya, maka Al-Arab melepaskan tekanan pada suara di belakang makhluk tersebut dilepaskan dengan menghembuskan nafas. Ta ti tu ad ad kalau dekatkan di sana tangan antum tulisan maka akan sangat kita rasakan dorongan nafas pada rukta tersebut. Ka, ti, tu, ad. Ad. Nah, perhatikan tak? Ketika para tulisan telah menempel pada usul tanah ulia, maka suara yang hendak keluar yang, yang keluar dari dari wata al watarain dari pita suara itu mau keluar menembus namun tidak bisa karena apa? karena makrotnya telah tertutup sehingga ada tekanan suara dari belakang makraj. Nah, al-arab untuk melepaskannya mereka mengeluarkannya apa? Dengan menghembuskan nah, nafas. Inilah dua cara, dua tahapan pada pengucapan huruf ka sama seperti ucapan apa? Huruf huruf ka, ka, ki, ku, ak, ta, ti, tu, ad, ad. Paham? Nanti kita akan ulangi pada eh, pembahasan sifat al-haq. Baik, sama-sama kita latih ta ti tu ad ad nah perhatikan ya termasuk kesalahan yang sangat tipis sekali ketika seorang bukan mengembuskan nafas tapi mengembuskan suara Tahu Tahunya ini suara, panjangkan suaranya itu. ats, Beda dengan nafas at mau ditambah nggak bisa-bisa, karena udah habis sudah. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa itu bukan nafas, bukan hembusan nafas tapi suara ats harus. Nah, itu salah. Apa sebabnya? Sebabnya dijelaskan para ulama karena ketika lisan telah mengetuk, ini lisan, ini usul, ketika telah mengetuk, ya, ketika dia lepaskan, dia langsung lisan bawah ini menempel pada lembaran gigi bawah tempat keluarnya huruf sin. Fahmi? Sehingga terhasilkan terdengar muncullah suara sin pada ujung huruf ta tersebut. Ats. Ats. Nah, karena lisan itu turun pada makhluk apa? Sin. Ats. Ats. Nah, ini keliru ya. Paham ya? Baik. Sehingga bukan suara, bukan ats. Ats. Tapi nafas. Ats. Ats. Nah. Baik. Fahami? Nah. Dengan demikian kita selesai membahas dari huruf ketiga e, dari makhluk ketiga dari para lisan untuk huruf ta, dal dan atta. Berikutnya al-makhrajur rabi'u li ahrufi safir. Sa ya sad, sin dan zaid. Makhraj yang keempat dari ahruf safir Sad, Sin dan Zai juga keluar dari mana? Taraf al-lisan. Wa takhruju bi wad'i muntaha taraf al-lisan ay ra'suhu ala safhatay الثانيتين السفليين فيخرج الصوت من بين ثنايا عليا والسفلى وتسمى كذلك بالأحرف أصلية لخروجها من أصل من أصلة اللسان wahya mustadaqqut tarafihi. Sad, sin dan zai itu keluar dengan meletakkan muntaha taraf lisan. Meletakkan ujung taraf lisan itu apa? Roks. Roksunya. Ya. Yang paling ujung nih. Ya. Hmm. Ini yang ditempelkan pada sad, Zaid dan sin. Rasulhu, di mana ditempelkan? Ala safhatai asaniyataini as-suflayain. Pada lembaran dua gigi depan yang bawah. Dua gigi depan yang bawah dari mulut kita. Naam, fayakhruju saut maka keluarlah suara dari antara dua gigi, lembaran dua gigi baik, baik yang atas maupun yang bawah. Dan dinamakan huruf ini dengan huruf al-asaliyah karena keluarnya dari asalul lisan yaitu dari ra'su al-lisan. Paham ya? syaklani taliyani makhraj hadhihi al الأحرف thalathah Gambar berikut akan menjelaskan tempat keluarnya tiga huruf ini. Wa yulahad anna tiqata qar'i taraf lisan lima yuhadhiha min safhatai athaniyataini suflayain la tastalifu fi thalatha. Kita perhatikan di sini bahwa tempat tempelan lisan, tempat ujung lisan, tempat ketukannya dari dua lembaran gigi depan bagian bawah tidaklah berubah, tidak berbeda pada ketiga huruf. Wa inna ma yakhtalifu wad'u muakhir lisan. Hanya saja yang berbeda adalah apa? Bentuk dari akhir lisan fa murtafi'an tasadi li'anna musta'liyatun mufakhamah maka muakhir lisan itu aqsal lisan pada huruf sad dia terangkat. Kenapa? Karena dia huruf yang musta'liyah, musta'lin, huruf isti'la yang suaranya itu ke arah atas mufakkamah dan dibaca tebal. Wa munhadirun fi sini wa zai dan muakhirul lisan itu akan turun untuk huruf sin dan zai li'annahuma mustafilani muraqqaqan karena kedua huruf ini huruf yang mustafil yang suaranya turun tidak naik dan tipis bacaannya tipis maksudnya bukan mufakkam nah perhatikan pada layar kita lihat huruf sad. Para lisan. Dan dimaksud dengan para lisan di sini apanya? Ras. Ya, ini dia. Ya, ditempelkan pada lembaran gigi bawah. Lembaran gigi depan yang bawah. Perhatikan, tidak hanya sekedar lembarannya saja, tapi bagian bawah lembaran gigi depan bawah ini. Nah, di sini. Di bawahnya itu. Di lembaran paling bawah. Paham ya? ya. Di situlah keluarnya Sad, Sin dan Zai. Namun ya, nah, sehingga bagian depan Taraf atau nah pada Sad itu sama dengan Sin dan Zai. Nah, yang kita maksud para taraf di sini adalah sulisan. Hanya saja membedakan ketiga huruf ini adalah muakhir, alisa aksalisan pada saat itu terangkat dan membentuk lekukan sehingga suara menjadi tebal. So, ya. Demikian pula sin, ya. Maka waktu misalnya tidak terangkat seperti saat as sa demikian pula zai za az suara tidak tebal karena waktu lisan tidak naik terangkat nah Baik, perhatikan beberapa perkara yang perlu diperhatikan pada huruf Termasuk kesalahan dalam mengucapkan huruf adalah menggunakan bibir ketika mengucapkannya. Ini tersebar sekali. Ya, Sebagian mereka kalau mengucap tafsir itu dia memanjangkan menggunakan bibirnya. So, su, au. Ini keliru. Dalilnya tidak ada kaitannya kedua bibir dengan huruf suat dengan makhluk suat. Ya. Ini satu. Yang kedua, suara pun berbeda. Suara suara pun berbeda bila kita majukan mulut kita. Ketika mengucapkannya, perhatikan, perbandingkan, bedakan suaranya. Ini yang benar, yang tidak kita menyongkat mulut kita, bibir kita. Ya, so tempelkan ke tempatnya. So so si su aus aus aus ya suara tebal aus kalau kita majukan perhatikan suaranya so sui su aus aus aus aus aus aus beda kan nah ini berarti keliru Tanpa kita tanpa karena suara itu bisa membedakan mana shot yang benar dan mana shot yang salah tanpa kita lihat orang yang mengucapkannya, itu kita bisa nebak oh ini pasti menggunakan suara shot ini menggunakan kuda bibir. Itu coba saja. Ya, ada berapa bahkan imam sekelas masjid agung pun demikian. Ya. Ihdinas sirat Ihdinas sirat sama-sama ihdinas Beda suaranya. Dengan perbedaan suara itu kita bisa mengetahui oh ini menggunakan dua bibir yang dimajukan ketika mengucapkan shad dan ini keliru. Pahami? Nah. Juga ikhwan rahimakumullah perhatikan sebagian pengarang kitab yang menulis ilmu tajwid, yang mengarang ilmu tajwid, mereka meletakkan Rok tulisan ini bukan di bawah tapi di atas. Ini juga kesalahan fatal. Ya, ada yang sebenarnya ada didapati. Tapi kalau lihat buku-buku, coba perhatikan, urusan terutama, rakis ruksat. Itu ada yang meletakkan slot itu di atasnya. Nah, berarti lisan itu harus ke atasnya. Apakah ada orang mengucapkan slot three, four. Tidak cuma satu sin dan zin begitu. Bla, three. Ya, apakah ada yang seperti itu? Nah ini karena tidak memahami penjelasan para ulama yang benar dalam hal ini. Nah, apa sebabnya? Demikian nanti kita akan jelaskan pada pembahasan sifat huruf. Baik. Ya. Ini untuk huruf sin dan zai. Ya, kita latih bersama untuk huruf Ya. So. Ya. Terbang suaranya so. Si. Su. As. As. As. Ya. Ya kita konsentrasi meletakkan rasul lisan pada asfal safhati tanaya as-sufla. Ya. Nah. Berikutnya sin sa si su as as za zi zu az az. Nah, sebagian orang ada yang mengucapkan rubza itu dengan rupa apa? Hah? Rubjim dengan huruf ya. Abdul Aziz. Ya. Pernah dengar nggak? Nah, ya, karena itu nggak pernah dengar, pernah dengar. Nah, ya diganti dengan rupiah Abdul Aziz Abdul Aziz nah Abdul Aziz nah ya jelas zainya jangan diganti dengan ya. baik kita ulangi kembali ya so si itu huruf Fad, Sin, dan Zai pada makhluk yang keempat dari para lisan. Kita lanjut. Al-khamis al-makhruju al-makhruju al-khamis lil ahruf al wa zal dzal tha. yang kelima dari huruf lithawiyah itu pada huruf dha, zal dan tha wa takhruju min taraf al-lisan min jihati dhahrihi wa min atrafi sanataini ulyayain maka ketiga huruf dari dha zal dan ta keluar dari para lisan tapi dari sisi apa zaharnya walaupun sebenarnya sama saja ya zahar dan taraf itu sama saja sebenarnya yang ditempelkan pada apa pada atraf pada ujung gigi dua gigi depan kita Nih ya, lihat. Ha. Nah. Sehingga untuk wa dan za dan ta itu torof ma'a torof. Torof ma'a torof. Ya. Ini ujung gigi kita, lihat nih. Gigi utana ya ulia. Kemudian ujung itu lisan. Ya. Hmm. Ya la di ru al la di ru al ya dengan apa torok dengan torok ujung dengan ujung ujung gigi sana yang ya dan ujung dan torok lisan dan torok alisan bukan ujung torok lisan jadi disangka apa torok asnya. tapi itu torok lisan kita anggap ujung dengan ujung وسميت بلثوية لقرب من مخرجها لقرب مخرجها من لثة الأسنان Huruf ini memiliki julukan sebagai huruf lithawiyah, disebut dengan huruf al-lithawiyah karena keluarnya dekat dengan lisah gigi, dekatnya dengan apa? gusi-gusi gigi. Dan bukan keluarnya dari lisah. Nah, Nah perhatikan sebagian orang salah paham. Ketika huruf wa, za dan ba itu keluar, uh, itu disebut dengan huruf alifawiyah. Mereka menyangka bahwasanya ketiga huruf ini keluar dari mana? Dari gusi-gusi pada yang ulia tersebut. Nah, ini peliru. Ya, tidak pada apa? Uh, tidak di gusinya. Ya. Sehingga salah kalau orang baca la ri lu al, al, nisa, salah. Dia disebut dengan huruf bisalwiyah karena dekatnya makro tersebut dengan apa? Dengan gi, dengan gusi gu, gusi. Tapi bukan huruf yang keluar dari gusi-gusi. Tapi keluar dari ujung gigi depan kita. Ya, Lihat layarnya. Nah, inilah makro dari apa? wa dan zal dan ta. Nah, bagian depannya sama antara wa, zal dan ta sama. Ya, lihat. Nah. Ya. Cuma yang berbeda apa? Bagian muakhir bisa Kalau wa terangkat sehingga membentuk lekukan sedikit, suara menjadi tebal, Kalau dal dan ta maka akhir lisan turun. Normal, bentuk lisan normal, tidak ada yang naik ke atas bertimbang. ويوضح شكلان تاليان مخرج هذه الأحرف ثلاثة يلاحظ أن منطقة قرع طرف اللسان من جهة الظاهر لأطرف ثانتين العليين لا تختلف في ثلاثة Gambar berikut akan menjelaskan makhraj dari ketiga huruf ini, wa, za, dan ta. Dan diperhatikan bahwasanya tempat menempelnya taraful lisan dari sisi zaharnya ditempelkan pada ujung gigi depan, dua gigi depan bagian atas. Ya, tidaklah berbeda pada tiga huruf. Wa inna ma yakhtalifu wad'u muakhir lisan hanya saja yang berbeda adalah apa? Bentuk dari akhir lisan, aksal lisan. Muakhir lisan itu terangkat pada wa, fahum murtafi'un fi dha li'anna musta'liya mufakhamah. Kenapa terangkat? Karena wa ini huruf yang apa? Musta'liya, musta'liya. Huruf isti'la yang suaranya naik ke atas, mufakham dan suaranya tebal. Wa munhadirin fi dhali wa lianna li'annahuma mustafilani munaqqatan. Dan ujung e, pangkal lisan, muakhir lisan, atsal lisan tidak terangkat pada zal dan ta karena keduanya huruf mustafil. Huruf yang suaranya tidak naik ke atas dan huruf yang tipis bacaannya. Baik. Paham ya? Sehingga ketika huruf ini keluarnya ada torok dengan porok, bukan dari lisan, bukan dari gusi-gusi pada pada asana al-ulia. Tidak dibaca La ri ru al. Dari belakangnya. Ini gigi, ini usulnya. Bukan di sini diletakkan, tapi di torofnya itu, di giginya itu. Nah, gigi dengan gigi, lihat ya. Gambar kita. Nah, la ri ru al. Sa, si, su, as. Ya, dha, ri ru al. Al. Nah, baik sama-sama kita latih ruwa, ruwa. Contohnya pertama sentrasinya dikembalikan, letakkan paraf tulisannya. Kalau di tempat lagi pada zuhar paraf tulisannya, tempelkan pada taraf tanaya al-ulya. Ya. Ah. Kemudian bagian lisan belakang naik. Baik. Ya, kita latihan sama-sama. Allah. Wu. Wui. Wui. Tebal suaranya au. Mengalir suaranya au. Itu untuk Allah. Berikutnya zal za zi zu al, al. ini mengalir suaranya ya sa sa si su an an ya contoh vo nah illa dhanna ayo illa dhanna yadhlimun yadhlimun mengalir suaranya yadhlim yadhlimun nah baik untuk zal alladzina alladzina azza zakirina. Nah, kalau kita wakaf al zakirin Nah, kalau kita wakaf ya. Sa at-sawab. Sajjaja. Sajjaja. Sajjaja. Nah, dengan demikian selesai alhamdulillah kita dari makharijul huruf yang keluar dari taraf lisan. Nah, setelahnya kita dibawakan di sini jadwal dari makharijul taraf lisan. Yang keluar darinya nun, ra, al ahrufi nata'iyah yaitu ta, dal dan ta dan ahruf as-safir, sad, sin, zai. Sad, sin, zai disebut dengan huruf apa? Sa, safir. Kemudian huruf litawiyah wa za dan sa. Baik. Berikutnya rabi'an. Apa rabi'an yang keempat dari apa ini? Yang keempat dari makhari al-huruf itu syafatan dua bi bibir. Wa fihi ma makhrajani li arba'ati ahruf. Pada kedua bibir terdapat padanya dua makhraj untuk empat huruf. Apa saja itu? Yang pertama al-makhrajul awwalul harfil fa yaitu makhraj yang keluar dari kedua bibir untuk huruf fa. Ya. Wa takhruju min batin syabati sufla ma'a atrafi tanayn taniyatain al-ulayain ulayain maka rufa dia keluar dari batin, dari perut, bibir bagian bawah. Dan ditempelkan dengan ujung gigi atas, dua gigi depan atas. Wasyaklu tali wadihu makhrajiha. Gambar berikut menjelaskan tempat keluarnya. Ya, lihat gambarnya itu di kitab ya. Keluar dari zuhar uh, eh, keluar dari uh, taraf usul uh, taraf dan ulia dengan batin syafat as-sufla. Perhatian gambarnya, lihat layarnya. Ini namanya batin syafat as-sufla. Ini taraf. Sana ya ulia. Kita keluar darinya ufa fa fi fu af ya perhatikan para ulama menyebut bagian ini disebut dengan batin perut ya mana perut itu sebenarnya perut bibir itu yang mana perhatikan kalau anda diam seperti ini lihat kan? kalau anda diam seperti ini bagian bibir yang antum lihat itu namanya Zuhar. Siapa? Punggung bibir. Bagian yang tidak nampak itu namanya batin siapa Fahami? Berarti bagian sini, nih nggak nampak dia. Hmm. Inilah namanya siapa Inilah yang ditempelkan pada pak ujung gigi depan kita bagian atas. Sana ya ulia. Hmm. Hmm. Ya, hmm. begitu. Ya, Iya. Nah. Kemudian perlu diperhatikan untuk kita sedikit memberikan celah, ruang sedikit rongga pada ujung gigi sana ya ulia yang ditempelkan pada apa? Pada batan syafa sufla. Itu diberikan sedikit celah. Sehingga jangan terlalu tekan tidak keluar padanya apa nafas, jangan pa, pi, pu, nah, begitu ya. Tapi fa hmm. ada sedikit apa? Celahnya fa, fi, fu, af, af, ya, baik. di dada ya jangan terlalu ditekan sehingga tidak misalkan eh, celah. Nah, Itu untuk huruf fa. Dan huruf fa ini pengucapannya harus ditekan. Dan suara terdengar, terdengar jelas dari huruf fa tersebut. Ya, fa. Nah, sebagian orang membacanya dengan dengan apa? Dengan suara fa yang lemah. Fa, fa. Ya. Faulaika, faulaika. Enggak, ditekan fa, dijelaskan fa-nya. Nah, nah kita ketika membaca di depan syekh Ya ini lebih Tekan itu suaranya katanya. Masih ingat ini sekarang. Ya. Belajar dari kesalahan. Ya, jadi kesalahan itu sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Dia ada hikmah di situ. Ya, kalau orang mengambil pelajaran darinya. Fa, fi, fu, af. Dimanapun tempatnya fa tersebut, maka harus ditekan dan harus jelas suaranya Fa, fi, fu, af, fa ulaika ya anfusahum contohnya begitu Baik kita latih sama-sama baik fa fi bintibaqi syafatain. Adapun huruf ba keluar dengan mengkatupkan dengan menutup kedua bibir tersebut bagian atas dan bawah. Ab ab karena dalam sifat kalam jadi ab ab. Nah, wal mim kadzalika dan mim demikian pula keluar dari baina syafatain illa anna yusahibuha ghunnatun minal khayshum Ya, hanya saja pada huruf mim akan keluar dari e, suara mim tersebut disertai dengan keluarnya suara gunnah dari al khayshu. am ya wa yuwaddih shaklan taliyain taliyan makhrajai al ba wal mim nah al ba keluar dari mana biintibaq syafataini 'ala ba'dihima. Nah, ini ya, ingat sekali ya. Ba bi bu ab ab ab karena dia memiliki sifat qalqalah dikalkalahkan. Ab ba bi bu ab ab ab ab. Nah. Baik, ini untuk huruf apa? Ba. Adapun mim juga keluar sama dari apa? Dari kedua bibir dikatupkan ya ma mi mu am am. Namun bedanya mim dia keluar bersamaan dengan keluarnya apa? Gunnah dari khaisyum. Mim ini mirip dengan nun. Mim mirip dengan nun. Mim yang fasih keluar dari dua bagian. Yang pertama bagian lisan, yaitu bagian mulut, kedua bibir yang terkatup. Yang kedua disertai dengan apa? Suara gunnah yang keluar dari khayshum. Kedua bagian ini membentuk huruf mim yang fasih. Am, ya, am secara bersamaan. Mulut mengkatu, bibir terkatu, suara gunnah keluar. Kedua bagian ini membentuk suara mim yang fasih. Am, ya, Nah, bagian mulut, bagian mulut pada mim itu disebut dengan nisfa nisful mukammal. Ya layarnya disebut dengan nisful mukammal dan bagian al khayshumi yang keluar dari tahunnya disebut dengan an al mukammil. Paham? Agak bukan antara dua inilah nisf mukammal dan nisf al mukammil membentuk huruf mim yang fasih. Ya, baik. Ini untuk huruf mim. Baik. Kita latih sama-sama. Ya, ba, bi, bu, ab, bi, kadzabun, aba. Nah. Baik. Berikutnya min itu digambarnya tulis di bawah di bawahnya alba ya perhatikan coba lihat kitabnya gambar kedua disebut ditulis alba salah itu ganti dengan almin. paham tulisan itu diganti dengan mim lihat huruf yang kedua uh, gambar yang kedua itu antum apa mim di situ oh kita salah ini kita alba percetakannya antum nah lebih bagus baik itu PDF ya. Kalau ini lebih langsung dari Yaman. Dan hampir tidak ada di sini. Jadi kitab langka harus dilestarikan. Ya, baik. Nah, baik. Nah, kita latihan tuh min, ma, mi, mu, am, am, am. Ya. Waman أولم حميم nah, harus mengalir gunnahnya am am mulut bibir mengkatup gunnah keluar dari khayshum am ya mudah berikutnya wa amal waw فتخرج من شفتين ولكن بانضمامهما مع بقاء فرجة لجريان لجريان الصوت Adapun waw, waw yang dimaksud di sini waw yang bukan waw mad. Waw ghair maddiyah. Perhatikan. Ya dicatat ya, tekan kakinya. Waw yang dimaksud di sini adalah waw yang bukan waw maddiyah. Karena ada waw huruf mad. Yang Nah, mau dipanjangkan dia panjang sebenarnya panjangnya. Sampai habis suaranya berhenti dia. Ya. Walnya itu umat. Nah, ada lagi mat waw yang bukan waw mat. Inilah kita bahas itu. Itu waw yang keluar dari mana? Dari kedua bi, bibir. Wa, wi, wu, au. Wa, wi, wu, au. Nah, namun pada waw maddi, uh, pada waw yang bukan maddiyah itu ketika mengucapkannya bentuk bibir itu ada celah rongga ya, di pada ujungnya. Nah, waktu sama huruf ahruful arba'ah syafawiyah wa syafahiyah di khurujiha min syafah. Nah, keempat huruf ini yaitu uh, fa, mim, ba dan waw disebut dengan huruf syafawiyah. Karena keluar dari apa? Dari Situasi siapa dua digit. Nah, lihat bentuk lisan kita, bentuk bibir ketika mengucapkan wow yang bukan mat. Dan gambar layar, layarnya kepada gambar sebelah kanan. Maka menisahkan rongga. U, wa, wi, wu, au. wah ini gambar ini au. Ya, namun persyaratannya apa dengan imam syafatain ilal, ilal amam Memajukan mulut Nah perhatikan ini, ambil kaidah ini Setiap huruf waw Setiap huruf dhammah Baik waw yang maddiyah Atau ghairu maddiyah Maka mulutnya harus dimajukan Dimonyongkan Mu'minun Nah setiap dhamma atau wow mulutnya harus dimajukan. Paham ya? Nah, perhatikan pada wow yang ghair dia lihat layar ini. Lisannya, lisan bagian belakang terangkat sedikit. Tahu? Nah, coba aku merasakan. Ya, membuat pelajaran tajwid ini main perasaan dia. Ya. Tahu? Dirasakan. Itu mesti bagian belakang dari lisan naik. Tahu? Tahu, nah, persis seperti yang disebutkan pada gambar. Baik. Pahami ya? Sampai di sini ada yang bertanya kan? Jelas semuanya? Baik, kita lanjutkan. Khamisan al-khayshum. Yang kelima, kelima dari apa? itu huruf itu al khayshum wa huwa aqsal anf apa yang maksud dengan khayshum itu pangkal hidung wa yakhruju minhu sautun yusamma al ghunna maka keluar darinya suara khusus suara yang khas disebut dengan ghunna suara itu wahya murakkabatun fi jismain nun wal mim dan suara ghunna ini dia senantiasa menyertai pada huruf nun dan mim. Nun dan mim mesti ada apa? Mesti ada apa? Gunahnya. Mesti ada gunahnya. Itu untuk khayshum. Nah. Nah, sehingga ini makhluk yang kelima dari makhluk huruf yaitu al khayshum kemudian ada guna suara an hmm. hmm. hmm. dari pangkal hidung dari pangkal sini ini namanya apa rongga hidung di sini tempatnya keluarnya guna pahami baik Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Sampai di sini berarti kita telah menyelesaikan seluruh pembahasan makhorijul. huruf. Ya. Makharijul huruf secara global terumum terbagi kepada lima yaitu al-jawf, kemudian al-lisan, al-asna, eh, al-isna, al-lisan, al-fam, al-khayshum dan hanak. Nah, al-hanat masuk dari apa? Masuk dari al-fam. Secara umum terbagi menjadi empat berarti. Al-khayshum, al-jauf, al-lisan, dan al-fam. Ini secara umum. Dan al-fam di dalamnya ada syafa, ada ada apa? Lisan. Nah. Difahami? Jelas ini? Jelas ya? Berarti alhamdulillah kita telah menyelesaikan uh, pembahasan makharijul huruf. Selesai jam lima seperempat ya. Kita lanjut. Lihat pada halaman 116. Dengan selesainya kita membahas pembahasan makharijul huruf, kita akan mempelajari pembahasan yang sangat penting dari makharijul huruf tersebut yaitu sifatul huruf. Nah, ya. Sifat huruf ini eh, dia akan menjadi penghias huruf penghias sebuah huruf dan akan menjadi menjadikan sebuah huruf menjadi khas dan membedakan dengan yang lainnya. Itu dibedakan dengan sifat-sifatnya. Tapi langsung saja kita baca al mabahatul Salim Pembahasan yang ketiga. As-sifatul asliyatu lil hurufil arabiyyah. Pembahasan ketiga yaitu pembahasan sifat-sifat yang asli pada huruf-huruf Arabiyah. As-sifatu fil lughati hiya maqama bi syai'i min ma'anin. As-sifah secara bahasa maknanya adalah makna-makna yang terdapat pada sesuatu. Makna-makna yang terdapat pada sesuatu disebut dengan sifat secara bahasa. Paham? imma hisiyah dan makna ini terbagi dari dua. Apakah dia makna yang hisiyah, makna yang bisa dirasakan? Kalbayau, seperti warna putih. Wasawat, seperti warna hitam. Atau ma'nawiyah. Atau sifat tersebut sifatnya maknawi. Kal'il wal adab. Seperti ilmu dan adab. Nah, ya, ini makna dan sifat secara bahasa. Wa fi Adapun secara istilah maka sifat itu adalah kaifiyatun ta'ridu lil harfi 'inda husulihi fil makhraji tumayyizuhu an ghairihi. Sifat secara istilah pengertiannya adalah sebuah kaifiyah. Ya, sebuah cara tertentu ya, yang tidak pasti pada huruf. Ketika munculnya huruf tersebut pada makrotnya. Ketika keluarnya huruf itu pada makrotnya. Tumayyizuhu an ghairihi. Yang sifat tersebut akan membedakan satu huruf dengan yang lainnya. Akan membedakan satu huruf dengan yang yang lainnya. Baik, perhatikan. Berikutnya fawaidu ma'rifatis sifat. Manfaat-manfaat dari mengetahui sifat-sifat huruf. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya kita mempelajari sifat huruf? Yang pertama, tamyizul hurufi al-mushtarikah fil makhraji ba'dha min ba'd. Kasadi was-sini wat Manfaat dari mengetahui mengenal sifat-sifat huruf adalah dengan sifat-sifat itu kita mampu membedakan tamiz sebagai pembeda dari huruf-huruf yang saling bersekutu pada satu makhraj kita akan bedakan satu huruf dengan yang lainnya seperti sa dan sin sa dan sin keluar dari tempat yang sama ya nah dari ras para pelisan pada apa pada lembaran gigi bawah. Sod dan sin sama keluarnya. Demikian pula ko dan tak. Nah kalaulah bukan sifat yang ada pada masing-masing grup ini niscaya tidak akan terbedakan. Nah, niscaya sod akan dibaca sa. Ya, kalau tidak ada sifatnya. Sehingga sifat ini yang membedakan antara satu huruf dan huruf yang lainnya yang sama makrotnya. Dipahami? Nah, itu dibedakan dengan sifat. Inilah manfaat dari sifatul huruf. Yang kedua tahsinu lafzil huruf. Ya. Dengan kita mempelajari sifat-sifat huruf kita akan bisa menghias, memperbagus pelafatan huruf sesuai dengan pelafatan yang terwakilkan dari orang-orang Arab yang fasih sejak dari masa Rasulullah SAW dan sebelumnya. Ya, so, fa, ko. Nah, baik. Sehingga suaranya bagus, suara hurufnya. Itu dapat seorang merasakan indahnya, bagusnya suara tersebut, suara huruf tersebut dengan memberikan sifat-sifat pada huruf tersebut. Yang ketiga, ma'rifatu qawil haru harufi min dha'ifiha. Dengan mengetahui mempelajari sifat-sifat huruf, kita akan mengetahui mana huruf-huruf yang kuat sifatnya dan mana huruf yang lemah. Wabitali ma yajuzu fil idgham wa ma Dan demikian pula dengan mengetahui sifat-sifat huruf tersebut kita akan bisa mengetahui mana huruf huruf yang bisa diidghamkan dan mana huruf-huruf yang tidak bisa diidghamkan. Berikutnya aksamu sifatil huruf, pembagian dari sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf, ikhwan rahimakumullah, terbagi menjadi dua bagian. Pertama, sifatun asliyah. Sifat yang asli. Apa makna sifat yang asli? Wahia allati la tanfakku anil harfi bihalin minal ahwal. Sifat asliyah adalah sifat yang la tanfak Sifat yang terpisah dari sebuah huruf bihalin dan ahwal bagaimanapun keadaan huruf tersebut. Sifat asli adalah sifat yang lazimah yang harus ada pada huruf tersebut. Bila sifatnya tidak ada maka dipastikan tidak akan benar pengucapan huruf itu. Difahami? Nah, ini makna dari sifat asliyah. Adapun bagian sifat yang kedua sifatun aradiyah. Sifat aradiyah. yang bukan asli berarti, sifat yang muncul pada keadaan tertentu pada suruh. Apa itu sifat aradiyah? وهي التي تعرض للحرف في بعض الأحيان وتنفك عنه في بعضها الآخر كالإضغام والإظهار al akhar Maka sifat aradiyah itu adalah sifatnya tidak pati pada huruf, pada sebagian keadaannya saja. Pada sebagian keadaannya saja. Dan sifat tersebut akan tidak didapati pada huruf, tanfak, akan tidak dijumpai meninggalkan huruf tersebut pada keadaan yang lain. Seperti apa sifat itu? Sifat aradiyah seperti apa? Seperti idgham, irham, Tafkhim, tarqiq, ismu sifat. Tapi disebut yang sifat apa? Sifat aradiyah. Seperti pada lam saja. Kenapa suara lam itu berubah-ubah? Terkadang minallah. Terkadang billah. Roh demikian pula. Rahmah Allah adzi. Kenapa berubah? Nah, ya, karena pada huruf tersebut terdapat padanya apa? Sifat arab arabiyah. Kalau pada keadaan tertentu dia dibaca tebal, kalau pada, pada keadaan tertentu pula dia dibaca tipis. Fahmi? Nah, maka idgham, idhar, mukhassab, muraqqab, tafkhim, tafik ini semua disebut dengan sifat arabiyah. Baik kita lanjut Ya, terakhir. Asifat al as-sifat al-asliyah lil huruf al arabiyah. Sifat-sifat yang asli pada huruf-huruf Arabiyah. Sifat-sifat yang asli pada huruf Arabiyah terbagi menjadi dua. Sifatul laha dhid wa sifatul la dhidda laha. Itu sifat Bagian pertama sifatlah abdui, sifat yang memiliki lawanan. Dia sifat yang asli tapi dia memiliki lawanan. Dan bagian dari sifat yang asli yang kedua adalah sifat yang tidak lahat dalam Sifat yang tidak memiliki apa? Lawanan. Nah, berikutnya kita ketahui apa saja itu sifat-sifat yang memiliki lawanan. Nah, disebutkan di sini awalan as-sifatul lil hurufil arabiyyah. Sifat-sifat yang yang saling berlawanan pada huruf-huruf Arabiyyah. Yang pertama al-jahr wal hams. Al-jahr lawannya apa? Al-hams. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa yang maksud dengan al-jahr dan hams dan bagaimana sifat tersebut. Yang kedua, asyiddatu wal rakhawa wal bainiyah. Yang ketiga al-isti'la wal istifal. Yang keempat al-ikhbar wal infitah, yang kelima al-idlaq wal usman. Sifat yang kelima ini sebagian para ulama tidak menyebutkannya dari sifat-sifat asli. Kenapa? Karena sifat al-idlaq dan al-ismat tidak terkait dengan pengucapan huruf. Oleh karena itu tidak disebutkan pada sebagian kitab-kitab para ulama. Sanian yang kedua sifat-sifat yang apa? Yang tidak memiliki lawanan. الصفة التي لا ضد لها للحروف العربية الصفير القلقلة اللين الانحراف التكرير التفشي الاستطالة الغنة ini ke delapan atau sembilan sifat-sifat yang tidak memiliki apa? Dhid dari sifat-sifat al-asliyah. Nah, Ya. Ini sama seperti yang ada di kitab antum. Pembagian sifat huruf Arabia. Ada yang sifat laha jildun, ada yang sifat la jabba laha. Berikutnya sifat al-mutadala dan huruf al-arabiyah al-jahr wal hams الشدة والرخاوة والبينية والاستعلاء والاستفال والإطباق والانفتاح lihat di sini فأما الصفة الإطلاق والإصمات فهما من علم الصرف وليس لهما أثر في النطق Adapun sifat al-idlaq dan ismat keduanya adalah sifat pada pembahasan ilmu sorof yang tidak ada pengaruhnya pada pengucapan huruf. Oleh karena itu, sebagian para ulama tidak menyebutkannya dalam sifat dari sifat al-asliyah allati berdalaha. Namun sifat yang la diddalaha as-safir qalqala lin al-inhiraf wa takrim tafashi wal istitalah wal ghunnah. Baik. Dengan demikian uh, insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini kajian kita dari muqaddimah pada sifatul huruf al-arabiyah.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 Fadhlu barakallahu fikum.